InsyaAllah ta'ala kita akan memasuki bab yang sangat penting sekali pada kitab Al-Adabul Mufrad yaitu bab husnul khuluq. Babun husnul khuluq. Bab tentang kebaikan akhlak, kemuliaan akhlak di dalam Islam. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan di dalam bab ini beberapa hadis. Yang pertama adalah An Abi Darda radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala Dari sahabat yang mulia Abu Darda semoga Allah meridhai beliau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda Ma min syai'in fil mizani athqalu min husnil khuluq Tidak ada sesuatu yang lebih berat di dalam timbangan daripada husnul khuluq. Tidak ada satu amalan yang lebih berat daripada husnul khuluq. Inilah hadis yang pertama di dalam bab ini. Jemaah sekalian, perhatikanlah hadis yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwa akhlak mulia adalah amalan yang paling agung, amalan yang paling besar, menunjukkan perhatian Islam terhadap akhlak mulia dan motivasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berakhlak mulia agar timbangan kebaikan kita kelak pada hari kiamat menjadi berat bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Wa ma aktsaru ma yudkhilul jannah taqwallahi wa husnul khuluq Tahukah kalian yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga itulah takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Maka di dalam hadis ini terkandung peringatan bagi kita untuk senantiasa menghiasi diri dengan akhlak yang mulia dan tidak menyepelekan karena sebagian orang tidak memahami pentingnya menghiasi diri dengan akhlak mulia sehingga mereka menyepelekan oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan tidak ada yang lebih berat dalam timbangan kebaikan pada hari kiamat daripada akhlak yang mulia. Bahkan dalam hadis yang lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan itulah yang akan menyempurnakan keimanan kita. Sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqa." Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dan dalam hadis yang lain juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau ditanya, "Ya Rasulullah, ma khairu ma u'tiyal insan?" Wahai Rasulullah, anugerah apa yang terbaik pada diri manusia maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda khuluqun hasanun akhlak yang mulia itulah anugerah Allah yang terbaik Lalu apa yang dimaksud dengan akhlak mulia? Imam Ibnu Daqiqil Id rahimahullahu taala berkata yang dimaksud dengan akhlak mulia amilin nas bima tuhibbu ayyu amilu kabih engkau mempergauli manusia dengan perangai yang kamu juga senang diperlakukan seperti itu Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala berkata bahwa akhlak mulia itu terkumpul di dalam empat perangai. Kaful adha wa badlun nada was sabru 'alal adha wal wajhu talqa. tidak menyakiti orang lain, memberi kepada orang lain, bersabar menghadapi gangguan orang, dan berwajah ramah. Inilah empat pokok akhlak mulia. Kalau kita rinci sedikit, apa yang dikatakan oleh Syekh Ibn rahimahullah telah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak hadis. Yang pertama kata beliau, akhlak mulia itu adalah kaful adza. Menahan diri kita tidak menyakiti orang lain. Apakah menyakiti mereka dengan lisan kita? atau dengan perbuatan kita. Dan ini seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah yang kaum muslimin selamat dari keburukan lisannya dan tangannya. Ini yang pertama, keful adha. Menahan diri kita jangan sampai menyakiti orang lain. Dan menyakiti orang lain itu bisa terjadi dalam tiga perkara. Apakah terhadap kehormatannya? seperti mencaci maki, menghina, mencela, menggibah, namimah dan lain-lain. Ataukah pada hartanya seperti mencuri atau merampas, menipu, berhutang tidak mau bayar atau menunda-nunda pembayaran padahal sudah mampu untuk membayar dan sudah jatuh tempo ataukah pada dirinya seperti memukul dan membunuh. Ini semuanya bentuk menyakiti hati orang lain atau menyakiti kehormatannya dan dirinya serta hartanya. Maka ini yang harus kita waspadai. Ini akhlak mulia menjaga diri kita jangan sampai menyakiti orang lain. Dan tidaklah seseorang meraih rahmat ini kecuali karena dia memiliki sifat rahmat. Tidaklah dia bisa meraih akhlak yang mulia ini kecuali karena dia memiliki sifat rahmat dan takut kepada Allah. Rahmat kepada makhluk dan takut kepada Allah. Ini ingat selalu. Tidaklah seseorang sampai pada sifat ini mampu menahan dirinya dari menyakiti hati orang lain kecuali karena dia memiliki dua sifat. Pertama sifat kasih sayang, yang kedua takut kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rahimun yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Orang-orang yang penyayang disayangi oleh Allah yang Maha Penyayang. Sayangilah yang di bumi, niscaya Allah yang di langit akan menyayangi kalian. Demikian pula ada dalam dirinya sifat takut kepada Allah, takut akan balasan Allah atas kezaliman yang dia lakukan. Dia ingat selalu sabda Nabi SAW alaihi wasallam, "Az-zulmu dhulumatun Yawmal qiyamah." Kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Dan orang-orang yang dia zolimi kelak di hari kiamat akan mengambil amal kebaikan yang dia kerjakan ketika di dunia atau dosa-dosa mereka ditimpakan kepadanya. Itu semua sebagai balasan atas kezaliman yang dia lakukan di dunia. Maka dia menjadi orang yang bangkrut kelak pada hari kiamat. Ini dasar akhlak mulia yang pertama, kaful adha. Dasar yang kedua adalah badlun nada, senang memberi, suka bersedekah atau memberi hadiah, wakaf, dan lain sebagainya. Dari berbagai macam bentuk amalan pada hartanya. Dan inilah salah satu sebab para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditinggikan derajatnya oleh Allah. Karena akhlak mulia mereka yaitu suka memberi, senang berkorban untuk orang lain. Allah muliakan para sahabat disebutkan sifat-sifat mereka di dalam banyak ayat tentang kedermawanan mereka pada surat Al-Hasyr ayat ke-9 Allah Subhanahu wa taala berfirman Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah faulaika humul muflihun. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan beriman sebelum kedatangan mereka, yaitu orang-orang Ansar sebelum kedatangan orang-orang Muhajirin. Cintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Kaum Ansar mencintai kaum Muhajirin. Inilah dasarnya mereka berbuat baik karena cinta. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Dan mereka tidak mendapatkan di dalam hati-hati mereka kebutuhan terhadap apa yang di, yang diberikan kepada orang-orang muhajirin. Maksudnya adalah mereka memberi Padahal mereka juga membutuhkan apa yang mereka beri tersebut, tetapi mereka seakan-akan tidak butuh lagi. Sehingga kata Allah, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً Dan mereka lebih mengutamakan orang-orang muhajirin walaupun apa yang mereka berikan itu mereka juga butuh. Wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang terpelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Tapi jemaah sekalian, ada di dalam diri kita ini satu bagian dari kekikiran. Kenapa? Karena sudah merupakan tabiat jiwa cinta kepada harta. Senang kepada harta. Siapa orang yang tidak senang harta? Itu sudah tabiat. Maka kadang muncul dalam hati kita kekikiran berat untuk bersedekah Itulah sebabnya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Was-sadaqatu burhanun." Sedekah itu adalah bukti. Maksudnya apa? Bukti keimanan seorang hamba. Sebab dia berani berkorban di jalan Allah sesuatu yang dia cintai. Maka sedekah itu disebut burhan bukti. Bukti kebenaran imannya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Lantana tanalul birra hatta mimma tuhibbun." Kalian tidak akan menggapai kebajikan sampai kalian berinfak dari harta yang kalian cintai. Artinya, semakin sayang kita kepada satu harta, maka pahalanya semakin besar tatkala kita infakkan di jalan Allah. Dan apabila ada dalam hati kita kekikiran, maka ketahuilah itu hal yang biasa. Itu sudah tabiat jiwa. Ada kekikiran. Tapi jemaah sekalian, tidak boleh kita turuti. Harus kita lawan tabiat tersebut. Harus kita hilangkan. Nabi saw telah mengingatkan kita salasun muhlikat tiga perkara yang membinasakan syuhun muta wahawan muttaba wa ijabul mar'i binafsihi kekikiran yang ditaati hawa nafsu yang dituruti dan kekaguman seseorang terhadap dirinya jadi nggak bisa dibiarkan. Makanya ada satu poin penting terkait dengan akhlak yang perlu kita pahami. Kata para ulama, akhlak itu ada dua macam. Ada yang sifatnya muktasab, ada yang sifatnya jibilli. Muktasab itu artinya didapatkan dengan usaha. Sedangkan jibilli adalah anugerah Allah kepada seseorang tanpa dia berusaha. Allah jadikan itu sebagai sifat dasarnya. Dalil yang menunjukkan hal itu adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Asyaj Abdul Qais. Nabi SAW mengatakan kepadanya, Inna fika lakhaslatain yuhibbuhumallahu al-hilmu wal-anatu. Rawahu Muslim. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya pada dirimu wahai Asyad ada dua akhlak yang dicintai oleh Allah yaitu al-hilmu wal ana santun dan menahan diri artinya berpikir panjang dalam melakukan satu perbuatan. Ini termasuk dua akhlak mulia. Al-hilm, santun, dan al-anah, lembut, tidak tergesa-gesa, menahan diri, berpikir panjang dalam melakukan satu perbuatan. Maka di sini Nabi SAW mengatakan kepada Ashaj, engkau punya dua sifat yang dicintai oleh Allah. Kemudian dalam riwayat Abu Daud, Asyad bertanya, Ya Rasulullah, Ana atakhallaqu bihima amillahu jabalani alaihima? Wahai Rasulullah, apakah itu dua akhlak yang aku amalkan? Ataukah Allah yang menganugerahkan kepadaku? Apakah itu dua akhlak yang aku usahakan ataukah Allah yang menganugerahkan kepadaku? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Balillahu jabalaka alaihima." Allah dialah yang menganugerahkan kepadamu dua akhlak itu. Maka Asyad berkata, Alhamdulillahilladzi jabalani ala khulatain ala khulatain yuhibbuhumallahu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku dua akhlak yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Maka berdasarkan hadis ini, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani al syafii rahimahullahu taala mengatakan akhlak itu bisa jadi jibilliyun sesuatu yang Allah anugerahkan kepada seseorang bisa jadi muktasab sesuatu yang dia usahakan dulu baru dia dapatkan. Artinya apa? Orang yang memiliki tabiat buruk, sifat bawaan yang buruk, apakah terpengaruh dari orang tuanya, terpengaruh dari masyarakatnya, maka dia harus hilangkan itu. Jangan dia turuti. Oleh karena itu Nabi SAW mengingatkan, satu dari tiga perkara yang membinasakan adalah syuhun muta, kekikiran yang ditaati. Harusnya dilawan, dihilangkan. Ini namanya usaha untuk mendapatkan akhlak mulia. Akhlak yang sifatnya muktasab. Baik. Ini yang kedua. Yang ketiga, as-sabru 'alal adza. Bersabar menghadapi gangguan orang dan ini alhamdulillah sudah banyak kita bahas yang terkait dengan itu yaitu hadis-hadis tentang menahan marah, bersabar, memaafkan bahkan berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek kepada kita. Di dalam surat Ali Imran ayat 133 134 Allah menjelaskan kepada kita sifat orang-orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan dari Robb kalian dan surga yang luasnya seperti langit-langit dan bumi dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kemudian Allah jelaskan orang-orang yang bertakwa itu adalah mereka yang berinfak di saat lapang maupun sempit dan menahan marah serta memaafkan manusia dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik tersebut. Jadi subhanallah terkumpul di dalam ayat ini dua akhlak mulia. Yang pertama orang-orang yang bertakwa itu kata Allah berinfak, bersedekah pada saat lapang maupun sempit. Yang kedua menahan marah dan memaafkan manusia. Jadi bukan hanya menahan marah, tapi disuruh juga memaafkan. Dan seseorang tidak akan meng, bisa menggapai akhlak ini kecuali dia memiliki sifat sabar. Oleh karena itu Allah berfirman, "Wa ma illa alladziina sabaru wa ma illa dzu 'azim." dalam surat dalam surat Fussilat ayat ke-35. Tidak ada yang bisa meraih akhlak ini kecuali orang-orang yang sabar dan tidak ada yang bisa mendapatkannya kecuali orang yang memiliki bagian yang besar di dalam agama. Ini surat Fussilat ayat ke-35. Coba kita lihat ayat 34-nya. Allah mengatakan, Idfa billati ahsan. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. balaslah kejelekan itu dengan yang lebih baik maka tiba-tiba orang yang antara dirimu dengannya ada permusuhan menjadi kawan yang paling setia kemudian kata Allah hal ini tidak bisa dilakukan kecuali orang-orang yang sabar jadi kesabaran itu betul-betul dasar dasar untuk meraih akhlak yang mulia, menahan marah dan memaafkan. Bahkan juga disertai dengan perbuatan baik. Jadi ini tiga hal yang harus kita lakukan terhadap orang yang berbuat zolim kepada kita. Pertama, menahan marah. Kedua, memaafkan yang ketiga, membalas mereka dengan kebaikan. Ini kandungan surat Ali Imran ayat 134 dan surat Fusilat ayat 34. Kemudian Allah ingatkan pada ayat 35-nya, itu semua bisa didapatkan dengan kesabaran. Iya. Yeah. Dan kadang-kadang kita terpaksa memilih menjauh dari manusia. Karena kalau bergaul sering sakit hati. Tetapi jemaah sekalian, Nabi SAW mengabarkan kepada kita, kita bergaul dengan mereka dan kita sakit hati kemudian kita bersabar, itu lebih baik daripada kita menjauh. Kecuali orang yang tentu dia yakin nggak bisa sabar, maka lebih baik dia menjauh. Tapi kalau dia berusaha untuk sabar, dan Allah akan menolongnya kalau dia berusaha, dan dia tetap bergaul dengan manusia, itu lebih baik. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu idza kana mukhalitan lin-nas wa yasbiru ala adahum khairun minal muslimi alladhi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum." seorang muslim yang bergaul dengan manusia dan bersabar terhadap gangguan mereka itu lebih baik daripada seorang muslim yang tidak bergaul dan tidak sabar terhadap gangguan mereka. Ya. Jadi lebih baik. Dan kalau kita nggak bergaul, bagaimana caranya kita menyampaikan dakwah? Padahal itu tugas kita. Iya. Jadi bersabar. Dan Nabi sallallahu Alaihi Wasallam juga menjanjikan sejumlah keutamaan bagi orang-orang yang menahan marah, bersabar, sebagaimana sudah kita bahas pada penjelasan tentang manajemen marah. Salah satunya adalah mengingat keutamaan-keutamaan orang yang menahan marahnya. Maka ini yang ketiga, dasar akhlak yang mulia adalah bersabar. Kemudian yang keempat, dasar akhlak yang mulia adalah al-wajhu talq. Wajah yang ramah. Wajah yang dihiasi dengan senyuman dan kehangatan. Ini penting sekali. Sebab penampilan adalah kesan pertama yang menunjukkan kemuliaan akhlak. Kalau dari awal bertemu saja sudah bermuka masam, enggak senyum, tidak menyapa, tidak salam, maka walaupun berikutnya dia mau berakhlak mulia sudah sulit. Orang sudah terlanjur tersinggung, orang sudah terlanjur marah. Iya. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dalam hadis Abu Dar yang diriwayatkan Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tahkiranna minal ma'rufi syai'an" walau an talqa akhaka biwajhin talqa. Jangan engkau memandang remeh kebaikan sedikit pun walau hanya dengan berwajah ramah tatkala berjumpa dengan saudaramu. Iya. Jemaah sekalian, inilah empat dasar akhlak yang mulia. Ada satu pelajaran penting yang bisa kita petik di sini mengapa Islam benar-benar memerintahkan, memotivasi dan menghasung kita untuk berakhlak baik. Karena di antara prinsip Islam adalah bersaudara, bersatu dan berkasih sayang. Maka dengan akhlak mulia inilah persatuan kasih sayang dan persaudaraan itu akan terjaga. Iya. Sebaliknya, memutuskan hubungan adalah perbuatan yang sangat tercela. Berarti tidak mensyukuri nikmat Allah. Allah telah mengingatkan kita persatuan hati, persaudaraan adalah nikmat yang besar sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 103 wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana dan ingatlah nikmat Allah atas kalian tatkala dulu kalian saling bermusuhan maka Allah menyatukan hati-hati kalian maka jadilah kalian dengan nikmat Allah itu orang-orang yang bersaudara baik Inilah empat dasar akhlak yang mulia. Kita masuk hadis yang berikutnya. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu taala an Abdullah bin Amr radhiyallahu radhiyallahu anhu maqala dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr semoga Allah beliau semoga Allah meridhoi beliau dan bapaknya ia berkata lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan wa kana yakul khiyarukum ahasinukum akhlaqa Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang keji bukan pula orang yang sengaja berbuat kekejian dan beliau bersabda sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya jemaah sekalian Pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis ini yang pertama adalah larangan berbuat keji. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik teladan kita. Dan yang dimaksud dengan kekejian adalah semua perbuatan dosa. Namun lebih identik kepada perzinahan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suka berkata-kata kotor yang menjurus kepada zina tidak pula melakukan perbuatan tersebut. Iya. Jadi kekejian itu bermakna umum dan bermakna khusus. Makna umum adalah semua perbuatan yang tercela dan makna khusus adalah perzinahan. Hadis ini juga mengingatkan kita tolak ukur kebaikan manusia adalah pada akhlaknya. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang paling baik akhlaknya. Oleh karena itu dalam hadis ini ada peringatan bagi kita untuk tidak meremehkan akhlak yang mulia. Ini penentu baik atau buruknya kebaikan kebaikan uh, uh, diri seseorang, baik atau buruknya diri seseorang adalah akhlaknya. Kemudian hadis yang berikutnya qala rahimahullah an Amr ibn Syuaib an abihi an jaddihi annahu sami an nabiyya sallallahu alaihi wasallam dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya siapa kakeknya kakeknya adalah Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu radhiyallahu anhumah bahwasanya beliau mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ukhbirukum bi ahabbikum ilayya wa akrabikum minni majlisan yaumal qiyamah. Akan kukabarkan kepada kalian orang yang paling aku cintai dan paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat. Fasakatal qaum fa'aadaha marratain aw thalathan. Maka para sahabat diam masih tidak berani menjawab maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengulang sabdanya tiga kali, dua kali atau tiga kali. Qala al barulah mereka mengatakan, Na'am ya Rasulullah, wahai Rasulullah, iya, kabarkan kepada kami. Qala, ahsanuhum, ahsanukum khuluqa. Orang yang paling aku cintai dan paling dekat kedudukannya denganku di hari kiamat adalah yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Dalam hadis ini ada metode pendidikan, yaitu beliau bertanya terlebih dahulu untuk menarik perhatian mereka, dan juga beliau mengulang-ulang pelajaran sampai dua atau tiga kali untuk lebih memahamkan. Sama dengan hadis sebelumnya, mengingatkan kita tentang pentingnya akhlak mulia. Dan dalam riwayat yang lain ada tambahan. Tambahannya adalah wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yawmal qiyamah as-sarsaruna wal mutasyaddiquna wal wal mutafayhiqun dan sungguh yang orang yang aku paling benci di antara kalian dan paling jauh kedudukannya denganku pada hari kiamat adalah tiga jenis orang. Pertama, as-sarfarun orang yang banyak bicara sampai keluar dari kebenaran pembicaraannya itu. Yang kedua, al-mutasyaddiqun. Al-mutasyaddiqun ini ada dua makna. Yang pertama, orang yang berbicaranya enggak hati-hati, sembarangan. Apa yang terfikir di benaknya dia ucapkan. Yang kedua, dia suka menghina orang. Kemudian yang ketiga adalah al-mutafayhiqun. Al-mutafayhiqun maknanya adalah orang-orang yang banyak bicara sampai mulutnya suka terbuka lebar-lebar. Artinya dia juga suka mengeluarkan kata-kata yang keras. Suaranya keras terdengar. Ya. Hadis yang berikutnya Qala rahimahullah an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dari sahabat yang mulia Abu Hurairah semoga Allah meridai beliau bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innama bu'ithtu utammima salihal akhlaq hanyalah aku diutus untuk menyempurnakan kebaikan akhlak disebutkan oleh Al-Harali yang dimaksud dengan solihal akhlak sebagaimana dikutip di dalam Faidul Qadir yang dimaksud dengan kebaikan akhlak adalah salahud dunya wad din wal ma'ad allati jama'aha fi qawlihi kebaikan dunia dan agama dan kebaikan di hari kebangkitan jadi luas makna hadis ini. Innama bu'istu liutammima salihal akhlak. Saya diutus untuk menyempurnakan kebaikan akhlak. Itu sudah mencakup kebaikan dunia. Artinya dengan mengamalkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita akan meraih kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Dan itu terkumpul di dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma aslih li dinil ladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah agamaku yang merupakan penjaga urusanku, keselamatan pada urusanku. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Dan perbaikilah duniaku yang padanya ah, kehidupanku. Wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi dan perbaikilah akhiratku yang padanya tempat kembaliku. Iya. Jadi dunia uh, pertama agama, kemudian dunia, kemudian akhirat. Maka inilah yang harus kita senantiasa perbaiki. Agama kita, dunia kita dan akhirat kita. Iya. Dan jemaah sekalian, perlu dipahami juga di sini ulama menjelaskan. Dari tadi kita membahas tentang kemuliaan akhlak. Maka perlu kita pahami kemuliaan akhlak di sini apabila disebutkan bersendirian tidak disebutkan bersama dengan ketakwaan maka kemuliaan akhlak yang dimaksudkan di sini itu sudah mencakup kemuliaan akhlak kepada Allah dan akhlak kepada hamba-hamba Allah. Dan tentunya yang lebih penting bagi kita adalah kemuliaan akhlak kepada Allah, yaitu mentauhidkannya, tidak mempersekutukannya, senantiasa berusaha menjaga perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Jangan salah paham, karena ada orang-orang seperti orang-orang liberal, mereka pikir yang terbaik bagi kita menjaga hubungan dengan orang lain. Iya. Sampai akhirnya mereka dengan alasan itu mereka bersikap wala kepada orang-orang kafir atau mengucapkan selamat dalam perayaan mereka karena itu adalah akhlak baik kepada mereka. Padahal ketika dia melakukannya dia berakhlak buruk kepada Allah. Maka ini tidak benar dan itu bukan akhlak baik pada hakikatnya. Itu adalah kekufuran termasuk bagian dari sikap loyal kepada orang-orang kafir. Iya. Jadi dua hal itu yang harus kita perhatikan, akhlak kepada Allah dan akhlak kepada hamba-hamba Allah. Kemudian hadis yang berikutnya, qala rahimahullah an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat. Dari Ummul Mukminin Aisyah semoga Allah meridhoi beliau ia berkata, ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrain illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun ithma. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan dua pilihan kecuali beliau akan memilih yang paling mudah selama itu bukan dosa. Fa idza kana ithman kana ab'adan nas minhu. Namun apabila itu pilihan yang mengandung dosa, pilihan yang berdosa, maka beliau adalah manusia yang paling jauh darinya. Wa man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi illa an tuntahaka hurmatullahi taala fayantaqima lillahi azza wa jalla biha. Dan tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membalas untuk dirinya kecuali apabila kemuliaan Allah dilanggar, yaitu hukum Allah dilanggar, maka beliau membalas atau menghukum karena Allah Azza wa Jalla disebabkan ada pelanggaran terhadap syariatnya. Jamaah sekalian, di sini Aisyah radhiyallahu anha mengajarkan kepada kita dua akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, apabila beliau diberikan pilihan antara dua pilihan, maka beliau akan memilih yang paling mudah. Beliau akan memilih yang paling mudahnya. Ya. Artinya apa? Akhlak mulia itu tidak suka mempersulit diri. Pilihlah yang mudah, jangan sok memilih yang paling sulit, kemudian ternyata kita nggak mampu melakukannya. Iya. Namun ada syarat, selama pilihan itu bukan dosa. Artinya kalau ada lebih mudah, namun berdosa, maka beliau akan memilih yang lebih sulit. Ya. Contohnya misalkan kita ada pilihan mau naik angkot atau beli mobil tapi riba. Nah, naik angkot sulit. Beli mobil sendiri enak. Tapi kalau naik angkot kita selamat dari dosa. Maka kita pilih yang lebih berat, yang lebih sulit karena tidak mengandung dosa daripada hidup nyaman namun berdosa. Iya. Tinggal di kontrakan atau beli rumah. Beli rumah tidak ada yang meminjamkan, sulit orang meminjamkan kecuali harus ke lembaga ribawi. Mana yang kita pilih? Tinggal di kontrakan atau beli rumah sendiri? Tapi beli rumah harus berurusan dengan bank, dengan riba ada dendanya kalau nggak bisa bayar. Itu riba. Iya, walaupun kita yakin nggak akan kena denda, tetap saja nggak boleh. Maka lebih baik ngontrak, ya. Jadi kontraktor lebih baik daripada berbuat dosa walau hidup lebih nyaman. Iya. Ini maksud hadis ini. Kalau ada dua pilihan, yang satunya lebih mudah tapi berdosa, maka beliau akan pilih yang paling sulit asal tidak dosa. Namun kalau dua-duanya tidak mengandung dosa, maka tentu beliau akan memilih yang mudah. Ya, nggak usah kita sok jagoan. Saya akan hebat, saya kuat. Nggak apa-apa saya pilih yang sulit. Ya, ini tercelah di dalam syariat. Ya. Kemudian akhlak yang kedua di dalam hadis ini adalah Rasulullah sallallahu tidak suka balas dendam tidak suka melampiaskan amarah apabila yang disakiti diri pribadi beliau. Subhanallah, ini akhlak mulia yang mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita akhlak yang mulia ini. Ya. Tidak membalas, memaafkan orang yang menyakiti kita. Namun beliau hanya membalas atau memberi hukuman apabila hukum Allah yang dilanggar. Ini sama dengan hadis yang lain dalam riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qad biyadihi wala imra'atan wala khadiman." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul sesuatu apapun dengan tangannya dan tidak pula pernah memukul istrinya, tidak pula pembantunya. Tidak pernah beliau memukul dengan tangannya semarah apapun beliau illa ayujahida fi sabilillah. Beliau hanyalah memukul di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa manila minhu syai'un qad fayantaqim min sahibih. Dan tidak pernah beliau disakiti sedikit pun lalu beliau membalas terhadap orang yang menyakitinya. Illa ayuntahaka syai'un min maharimillah fayantaqim lillahi azza wa jalla. Kecuali orang yang telah melanggar satu dari ketetapan Allah yang Allah haramkan. Dia berbuat hal yang haram. Maka beliau menghukum karena Allah Azza wa Jalla. Makanya penghina Al-Quran itu minta maaf percuma. Ya, itu bukan pribadi kita yang disakiti. Tetapi dia melanggar keagungan Allah, kemuliaan Allah, melecehkan Allah. Ya, jadi harus diberikan hukuman. Ya, atau dia tobat kepada Allah Azza wa Jalla, yakni masuk Islam. Maka dia selamat dari hukuman. Iya. Kita tambahkan satu hadis lagi. Setelah itu bisa ada tanya jawab. Kalau ada pertanyaan disiapkan saja biar tidak membuang waktu. Qala rahimahullah an Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhai beliau, ia berkata, Inna Allah Ta'ala qasama bainakum akhlaqakum, kama qasama bainakum arzaqakum. Sesungguhnya Allah telah membagi di antara kalian akhlak-akhlak kalian, sebagaimana Allah membagi di antara kalian rezeki-rezeki kalian. Wa inna Allah Ta'ala yu'til mal man ahabba wa man la yuhib dan sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan harta kepada orang yang Allah cintai dan orang yang tidak Allah cintai. Wala yu'til imana illa man yuhib. Dan Allah tidak menganugerahkan keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Faman dhanna bil mal an yunfiqahu wa khafal aduwa ayyujahidahu wa habal lailu ayyukabidahu falyukthir min qawli la ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berikutnya, maka barang siapa yang dijadikan kikir untuk berinfak Ya, dijadikan kikir oleh hartanya untuk berinfak. Dan takut kepada musuh yang akan menyerangnya. Serta khawatir malam menyelimut, menyelimutinya. Maksudnya memberatkan dia untuk beribadah. Maka hendaklah dia memperbanyak zikir La ilaha illallah Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Jemaah sekalian, hadis ini Masya Allah penuh dengan faidah, cukup panjang. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan kembali pada pertemuan yang akan datang. Namun kita jelaskan singkat sambil menunggu apabila ada pertanyaan. Pelajaran pertama yang bisa kita petik dari hadis ini. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengabarkan kepada kita Sesungguhnya Allah telah membagi akhlak kalian seperti membagi rezeki kalian. Jamaah sekalian, ini ucapan Ibnu Mas'ud tapi dia memiliki hukum marfu' sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab ini termasuk ucapan yang tidak mungkin beliau katakan berdasarkan akalnya, pendapatnya pribadi. Iya. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Albani di dalam As-Sahihah. Di sini ada pelajaran bahwa akhlak yang kita miliki adalah anugerah dari Allah adalah anugerah dari Allah. Dan tadi sudah kita katakan juga, anugerah itu bisa didapat secara tabiat, sifat dasar kita, memang seperti, seperti itu Allah ciptakan, bisa juga kita dapat dengan cara usaha terlebih dahulu. Maka ini pertama, pelajaran pertama yang bisa kita petik dari hadis ini. Akhlak adalah anugerah dari Allah, baik didapatkan secara tabiat, jibiliyah, ataupun muktasabah, harus usaha terlebih dahulu. Iya. Kalau begitu, kita harus memperbesar harapan kepada Allah dan memperkuat tawakal kepadanya agar kita dianugerahkan nikmat ini nikmat memiliki akhlak mulia. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, akhlak itu harus kita usahakan. Karena kata Ibnu Mas'ud, dia seperti rezeki. Sebagaimana rezeki kita usahakan untuk mendapatkannya, maka akhlak itu juga harus kita usahakan. Sama saja, apakah itu berupa tabiat atau berupa muktasab. Kalau itu sudah merupakan tabiat kita, maka usahanya adalah menjaga. Kalau itu berupa muktasab, usahanya adalah berusaha meraihnya. Jadi, demikian akhlak itu. Dan ini juga berlaku untuk semua amal soleh. Amal soleh itu Allah bagi kepada kita seperti rezeki. Sebagaimana rezeki, kita semua sudah paham ya. Rezeki nggak datang begitu saja. Allah sudah tetapkan atas kita sebab akibat. Ada usaha, ada hasil. Demikian pula amalan dan akhlak kita. Iya. Kemudian beliau mengabarkan kepada kita bahwa tanda kecintaan Allah kepada seseorang adalah Allah anugerahkan kepada kepadanya nikmat keimanan. Maka di sini ada pelajaran bagi kita. Orang yang diberikan nikmat dunia, nikmat harta bukanlah merupakan tanda cinta Allah kepadanya. Bahkan bisa jadi itu bagian dari azab kepadanya. Yang disebut dengan istidraj, Sebagaimana dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aital abda idza ra'aitallaha yu'til abda minad dunya ala ma'ashi ma'asihi ma yuhib fa'lam annahu istidraj." Kalau engkau lihat Allah memberikan kepada seorang hamba berbagai macam nikmat dunia yang dia sukai, padahal dia bergelimang dosa, maka ketahuilah itu adalah istidraj Istidraj itu azab yang datang perlahan dan dalam bentuk kenikmatan. Sehingga dia terus terlena, terbuai dengan nikmat itu sampai akhirnya dia di azab secara tiba-tiba. Dan dia pun berputus asa, tidak ada waktu lagi untuk bertobat Kemudian hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita tanda cinta Allah kepada hambanya Allah anugerahkan kepadanya nikmat keimanan, ketakwaan, amal-amal soleh, dan akhlak mulia. Iya. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita cara untuk lepas dari hal-hal yang tercelah. Pertama sifat kikir. Demikian pula takut kepada musuh untuk berjihad di jalan Allah. Dan yang ketiga adalah sulit bangun malam untuk beribadah. Ini tiga hal. Maka untuk mengatasi tiga hal ini, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu perbanyaklah zikir. Empat zikir yang paling utama. La ilaha illallah Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. La ilaha illallah artinya tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Subhanallah artinya mensucikan Allah dari dua hal. Pertama dari kesyirikan, yang kedua dari sifat-sifat kekurangan atau sifat-sifat tercela yang tidak sepatutnya disandarkan kepada Allah. Kemudian alhamdulillah artinya wasful mahmudi bil kamal ma'al mahabbati wa ta'zim. Mensifatkan Allah dengan sifat kesempurnaan disertai cinta dan pengagungan. Ya. Dan Allahu Akbar meyakini Allah dialah yang maha besar. Tidak ada yang lebih agung, tidak ada yang lebih besar dari Allah Azza wa Jalla serta Dia Maha Tinggi. Dia Maha Tinggi, Maha Agung, Maha Besar pada semua sifat-sifatnya. Dan dialah zat yang harus lebih kita utamakan, lebih kita junjung tinggi. Karena dia adalah yang maha besar. Iya. Jemaah sekalian, Alhamdulillah kita sudah selesai dari penjelasan ringkas terhadap beberapa bab atau beberapa hadis di dalam bab kemuliaan akhlak Islam. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Walhamdulillahi alamin. Ada pertanyaan? Ketika seseorang ibu ketika seorang ibu membicarakan tentang kebaikan anaknya, lalu anaknya yang lain tidak suka mendengarnya. Apa kita termasuk penyakit hati? Iya, itu bagian dari hasad. Itu bagian dari hasad harus diobati, harus dinasehati dan harus dipahami itu adalah dosa besar. Mengobatinya adalah dengan beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah dengan sebenar-benarnya dan mengimani takdir Allah Allah menganugerahkan kepada seseorang sesuai dengan takdirnya, ketetapannya. Orang yang hasad itu secara tidak langsung dia memprotes Allah, tidak setuju dengan anugerah Allah yang Allah berikan kepada seseorang. Iya. Namun di sini tidak boleh seorang ibu membanggakan anaknya yang lain untuk menjatuhkan anak yang mendengarkan itu. Nggak boleh. Tapi dalam bentuk seperti kita mengatakan, nak contohilah kakakmu, dia punya akhlak seperti ini dan seperti itu. Maka seperti itu bagus. Tapi kalau dalam bentuk menjatuhkan, maka ini tidak patut. Ya, berarti sang ibulah yang menyebabkan anaknya itu bersifat hasad. Bagaimana dengan sifat orang yang apabila melihat orang lain punya sesuatu, dia juga ingin punya. Semuanya tercelah, kecuali dalam dua hal seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh hasad kecuali pada dua perkara. Tidak boleh hasad di sini, tidak boleh pingin memiliki seperti yang dipunyai oleh orang lain. Kecuali dalam dua hal. Rajulun atahu Allahu malan fasallatahu fasallatahu ala halakatihi fil haqq Orang yang Allah anugerahkan harta, lalu dia gunakan harta itu di jalan yang benar. Maka ini pantas kita iri kepada mereka. Adapun kalau dia punya harta untuk sekedar dia bersenang-senang, dia punya rumah mewah, mobil mewah, nggak patut kita iri kepadanya atau pingin seperti dia. Kecuali dia infakkan hartanya di jalan Allah. Kemudian yang kedua adalah rojulun atahullahu ilman fayaqdi biha wa yu'allimuha. Seseorang yang Allah berikan kepadanya ilmu, lalu dia mengamalkannya dan mengajarkannya. Ini saja dua hal yang boleh kita iri kepada mereka, pingin seperti mereka. Punya harta disedekahkan, punya ilmu diamalkan dan diajarkan. Iya. Dan mungkin yang lebih enak yang punya harta. Ya. Sebab kalau dia sedekah, Apalagi dia sedekah ke penuntut ilmu. Dia nggak capek-capek, penuntut ilmu yang capek, tapi dia dapat pahala mereka. Subhanallah. Jika ada orang yang membunuh penista agama Allah, apakah dia berdosa di sisi Allah? Kalau dia membunuh dengan hak, yaitu dia yang seharusnya menerapkan hukum, dalam hal ini dia pemerintah, maka itu bahkan kewajibannya. Kalau dia tidak bunuh, justru dia berdosa. Namun sebelum dibunuh, dia diminta bertobat. Kalau dia bertobat dan masuk Islam, maka dia dibebaskan. Kalau tidak, maka dia dihukum mati. Tapi kalau dia bukan pemerintah, maka dia salah. Dan dalam hal ini dia berdosa. Iya. Karena bukan tugas dia untuk melakukan hukuman pidana. Dan bisa jadi mengantarkan kepada kemudaratan yang lebih besar. Ya, bisa jadi dia ingin bunuh orang kafir, malah orang muslim yang jadi korban ya mungkin aparat keamanan. Jadi ini bahaya besar. Ya. Dan jemaah sekalian, di masa-masa seperti ini, jangan dengarkan arwah ruwaibidah Orang-orang bodoh sok berbicara tentang persoalan besar. Persoalan yang berhubungan dengan orang banyak. Ya, Menyerukan adanya demonstrasi, menyerukan bertindak sendiri masyarakat, ini semuanya ruwai bidoh. Orang-orang bodoh, ar-rajulu tafih, yatakallamu fi amril amah. Orang bodoh yang sok berbicara dalam urusan besar. Tapi serahkan kepada para ulama. Bahkan di masa-masa fitnah, di masa-masa ada persoalan besar, itu bukan sembarang ulama. Ulama-ulama besar. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-barakatu ma'a akabirikum keberkahan itu bersama orang-orang tua kalian. Maksudnya tua apa? Tua dari segi umur dan ilmu. Iya. Subhanallah, banyak anak-anak muda dan orang-orang bodoh nggak tahu diri, nggak malu, berani berfatwa, berani mengajak orang untuk bertindak di masa-masa seperti ini. Padahal masih hidup para ulama besar, bahkan ada keluar sudah keluar fatwa dari para ulama besar seperti dari Syekh Al-Allamah muhaddis Al-Madinah An-Nabawiyah Al-Syeikh Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizahullah Ta'ala dan mereka luar biasa sok tahu, sok berilmu enggak tahu malu dalam urusan yang seharusnya dia diam dia banyak bicara ya makanya para ulama menjelaskan adanya fitnah itu menyingkap jati diri manusia ada orang-orang yang mengaku-ngaku ahlus sunnah mengaku-ngaku salafiyah pada masa-masa fitnah terlihat seperti apa sikap mereka. Iya. Apakah merutinkan zikir setelah sholat fardu bisa termasuk sebagaimana anjuran Ibnu Mas'ud sudah cukup untuk mengobati hal-hal ter tercela tersebut. Insya Insyaallah taala itu mencukupi kalau kita tambah lagi maka itu lebih baik. Tetapi jemaah sekalian, yang perlu kita ingatkan di sini, zikir itu bukan sekedar ucapan lisan. Tetapi hendaklah dipahami maknanya. Kemudian hati kita ikut berzikir, mentadaburi keagungan dan kebesaran Allah dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Diamalkan dalam kehidupan sehari-hari barulah zikir itu akan memberi pengaruh kepada kita. Akan kita dapatkan hasilnya. Kalau cuma sekedar ucapan lisan, tidak hadir dalam hati, tidak pula dipahami maknanya, dan tidak juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, maka zikir seperti ini kurang memberi arti dalam hidup kita.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 Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.